Mudah-mudahan dengan ini akan menyebabkan semakin beratnya timbangan amal sholat kita kelak nanti di umat kiamat. Satu tema yang kita angkat adalah sunnah sebagai jalan keselamatan bagi kita. Keselamatan di dunia dan keselamatan fil akhirah. Al-insan wa kaum muslimin di dunia memiliki musuh. Siapakah musuhnya? Syaitan, iblis dan bala tentaranya. Kita harus bisa mengalahkannya. Karena syaitan tidak pernah berhenti dalam menghancurkan kita menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Bagaimana caranya mengalahkan syaitan? Tak lain adalah dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Misal seperti ketika kita makan, syaitan mendatangi kita. Dengan kita menjalankan sunnah Nabi dengan membaca bismillah, syaitan tidak bisa ikut makan bersama kita. Atau ketika kita lupa, di tengah-tengah sedang makan kita baru ingat, kita membaca bismillahi awalahu wa akhirahu atau bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Syaitan memuntahkan isi perutnya yang tadi di awal dia makan bersama kita. Dengan kita mengikuti Rasul, kita akan bisa selamat dari semua tipu daya syaitan masuk ke dalam rumah dengan bismillah. Maka syaitan mengatakan la mabita al-yawm, la mabita lakum al Kalian tidak akan mendapatkan atau kalian tidak mendapatkan tempat untuk bermalam. Ketika kita makan malam, syaitan mengatakan kepada yang lainnya, walil asya, kalian tidak mendapatkan makan malam karena tuan rumah masuk dalam rumah dengan bismillah dan makan dengan bismillah. Syaitan musuh yang terus-menerus berupaya menghancurkan umat manusia. Disebutkan dalam Al-Quran, Iblis bersumpah di hadapan Allah, فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ Maka demi kemuliaanmu, wahai Allah, sungguh-sungguh aku akan sesatkan umat manusia semuanya. Bagaimanakah kita melawan syaitan? Tidak ada lain kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika kita melepas pakaian kita di kamar mandi atau ketika seorang hendak berhubungan badan dengan tidak berpakaian, maka cara untuk kita aurat kita tertutup dari pandangan syaitan dari bangsa jin adalah dengan membaca bismillah. Karena mereka melihat kalian dan kalian tidak melihat mereka. Hina yaronakum mereka itu melihat kalian walat taraunahu dan kalian tidak bisa melihat mereka. Tetapi dengan bismillah akan tertutup aurat kita. Tidak ada cara lain untuk bisa mengalahkan syaitan kecuali dengan kita ittiba sunnah, mengikuti sunnah. Begitu kita mengikuti sunnah dalam semua perkara, maka di saat itu kita menang kita selamat dari godaan syaitan dari tibu daya syaitan tidak ada teori lain sunnah menjaga kita dari kebinasaan di dunia hadirin yang akan rahim jani, rahimani wa rahim jami'an Allah sebutkan dalam Al-Quran inna syaitana lakum aduun fattatikhuduhu aduwa Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Perintah ayat ini menjadikan syaitan sebagai musuh. Jangan menjadikan syaitan sebagai teman. Bagaimana caranya kita memerangi syaitan dan menjadikan syaitan sebagai musuh kita? Bagaimana caranya? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita menjalani ajaran Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Itulah agama, itulah syariat, itu adalah ajaran yang menyelamatkan kita dari semua tipu daya syaitan. Sudah pernah kami sampaikan iblis bersama bala tentaranya akan menghadang seorang manusia dari beribadah kepada Allah dengan dua cara. Sebutkan dalam Al-Qur'an la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh-sungguh aku akan halangi umat manusia dari jalanmu yang lurus. Umala'at yang min membina aydihim min khalfihim. Sungguh-sungguh aku akan datangi setiap orang dari arah depannya, dari arah belakangnya. Wa an aimanihi wa syama'ilihi dan dari kanan dan kirinya wala tajid aktsarum syakirin dan kau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan orang bersyukur kebanyakan orang tergiur oleh bisikan syaitan dan tidak bisa selamat dari bisikan syaitan. Siapakah yang bisa selamat dari bisikan syaitan? Tak lain adalah mereka-mereka yang mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Al-Imam Auza'i beliau mengatakan, "Ma min amrin amara Allah bihi illa wal syaitani nazaghatan." Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah. Kecuali syaitan akan menghalangi umat manusia dari menjalani perintah itu sesuai dengan yang disyariatkannya. Dihalangi. Bagaimana cara menghalanginya? Yang kedua, ada dua cara. Yang pertama adalah dengan adanya hulu berlebihan. lebihan Misal ada ibadah zikrullah zikir kepada Allah Allah sebutkan dalam Al-Quran fadhkuruni adhkurkum berzikirlah kalian kepadaku mengingatlah kalian kepadaku niscaya aku akan mengingat kalian syaitan menghadang manusia untuk melakukan zikir sesuai yang Allah maukan dengan adanya hulu berlebihan dalam zikir sehingga dibikin cara sendiri, metode sendiri, jumlah sendiri, susunan sendiri yang itu tidak ada dalam syariat Islam sehingga terciptalah sebuah amalan zikir yang tersusun dari sekian banyak dengan jumlah dan cara yang mereka tentukan. Ini berlebihan. Ini hulu. Ini jebakan syaitan. Tidak akan bisa kita selamat dari jebakan syaitan yang pertama berupa hulu atau disebut dengan syubhat kesesatan dan penyimpangan namun pelakunya merasa sedang beribadah tidak akan bisa kita selamat dari perkara ini kecuali dengan berpegang teguh dengan sunnah tidak akan bisa seorang selamat dari bid'ah kecuali dia berpegang teguh dengan sunnah Jebakan syaitan yang kedua adalah hawa nafsu. Syahwat. Syahwat kemaluan, syahwat perut, syahwat mulut. Hawa nafsu. Itu juga tidak akan bisa kita mengalahkannya kecuali kita memupuk keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat lain ittiba sunnah mengikuti sunnah Nabi SAW dengan sebaik-baiknya. Itulah yang akan menyelamatkan kita dari hawa nafsu dan menyelamatkan kita dari syubhat atau bid'ah bid'ah atau hulu berlebih-lebihan dalam beramal. Khawarij orang yang suka dengan amalan jihad ingin memenangkan Islam atau ingin meninggikan kalimat Allah ingin menegakkan hukum Allah tetapi karena mereka tidak tahu tentang sunnah Nabi dalam perkara itu maka mereka jatuh pada hulu berlebihan melampaui dari yang disyariatkan maka keinginan mereka untuk menegakkan hukum Allah malah justru kepada bid'ah bid'atul khawarij di antara bentuknya adalah memerangi pemerintah muslim yang sah dan ini adalah perkara yang menyimpang jauh dari tujuan yang dimaukan oleh syariat. Kenapa? Karena mereka tidak di atas sunnah. Orang sufi gemar dengan berbagai macam ibadah, berzikir, bersalawat dan yang lainnya. Tapi ketika tidak di atas sunnah, maka mereka tidak bisa selamat dari penyimpangan iblis yang berupa hulu berlebihan yang bisa menyelamatkan mereka dari berlebihan melampaui dari disyariatkan selamat dari bid'ah tak lain adalah dengan mengikuti as-sunnah bimbingan Nabi cukupkan dengan bimbingan Nabi itu yang syaitan tidak maukan itu yang syaitan jengkel syaitan tidak akan membiarkanmu sampai syaitan berhasil menghadangmu dari siratul mustaqim dengan yang pertama hulu menambah-nambah dari disyariatkan bid'ah-bid'ah pelakunya tidak merasa tersesat tetapi pelakunya merasa dia sedang beribadah dan ini banyak sekali korbannya tidak selamat kecuali dia mengikuti sunnah karena itu wal Az-Zuhri ulama di zaman tabi'in demikian pula Imam Malik ibn Anas di kalangan tabi'ut tabi'in beliau-beliau mengatakan al-i'tisamu bis sunnati najatun berpegang teguh dengan sunnah Rasul adalah jalan keselamatan ini ucapan Imam Auza'i al-i'tisamu bis sunnati najat Berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Cukupkan dirimu dengan sunnah Nabi. Jangan ada kemauan melebihi. Kemauan melebihi dari sunnah Nabi itu justru menyesatkanmu. Kenapa? Karena Nabi itu adalah ajaran yang terbaik. Lebih dari yang terbaik itu jelek, Pak. Lebih daripada sunnah Nabi itu bukan kebaikan. Itu adalah kejelekan engkau sedang disimpangkan oleh syaitan tidak lagi di atas bimbingan Rasul engkau tidak akan selamat keselamatan itu di saat kapan kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi mencukupkan begini sunnah Nabi ya begitu saja sudah jangan kau berlebih al-i'tisamu bisunnati najatun berpegang teguh dengan sunnah Nabi adalah jalan keselamatan. Al-Imam Malik ibn Anas, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Imam Malik mengatakan, As-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah Nabi, bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam adalah bagaikan seperti kapalnya Nabi Nuh. Mandraki rakibahan aja wa mantarakaha harak. Siapa yang mengikuti kapalnya Nabi Nuh, dia dipastikan selamat. Dan siapa yang meninggalkan kapalnya Nuh, maka dia dipastikan tenggelam. Itu satu hal yang Bukan uji coba itu sesuatu yang pasti. Siapa yang selamat di zaman Nuh itu dari bandang apa banjir bandang atau air bah yang semua permukaan bumi ini tertutupi oleh air. Siapa yang selamat? Tidak ada kecuali yang menaiki kapalnya Nabi Nuh mengikuti sunnah Nabi Nuh, beriman kepada syariat Nabi Nuh. Di antaranya adalah karena mereka mengikuti Nabi Nuh, mengikuti kapalnya dan selamatlah mereka. Yang tidak beriman dengan Nabi Nuh, tidak mentati syariatnya Nabi Nuh, tidak ikut kapalnya Nabi Nuh, dipastikan gharak. Gharak itu bahasa Arab. Artinya tenggelam. Sampai pun anaknya siapa? Nabi Nuh yang bernama Ka'an Nuh melihat anaknya lari. Nuh mengatakan, dia ya bunyi irgam mana, Irkam mana, Wahai putraku. Naik bersama kami ke kapal. Kaan anak secara biologis Kaan itu anaknya Nuh. Setelah tenggelam mati Kaan Nabi Nuh mengadu kepada Allah innahu Kaan itu adalah ibni putraku. Kaan itu adalah anakku. Mengapa tidak ikut bersamaku? Seorang bapak kasihan melihat anaknya tenggelam mengaduhkan kepada Allah Azza wa Jal. Allah menjawab, Innahu laysa min ahlika. Dia itu bukan anakmu. Dia itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih dia beramal sesuatu yang tidak baik, itu kekafiran. Dari sini kita tahu ya kaum muslimin, walaupun ada nasab dekat, tetapi ketika beda agama, itu tidak dikatakan sebagai ahlul bait atau senasab dengan kita muslim terputus. Disebutlah Syekh Muhammad ibni Salih al-Uthaymin ketika beliau membahas tentang ahlul bait rasul ahlul bait rasul keluarga rasul itu terbagi menjadi dua keluarga rasul ahlul bait yang kafir dan ahlul bait yang mukmin ahlul bait yang kafir siapa Abu Talib Abu Lahab dari pamannya Nabi saudara bapaknya Nabi kita. Orang dekat. Secara nasab ahlul bayt, Tapi karena mereka mati di atas kekafiran, dalam Islam terputus. Babaknya Nabi Ibrahim, bapak. Sangat dekat nasabnya. Tapi karena tidak berislam, tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, terputus. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, terputus anak terputus, babak terputus. Wahagada kaum muslimin ketika mati di atas selain Islam maka nasab tidak berfungsi sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya yang selamat itu adalah yang mengikuti ajaran Rasul. Dalam hal ini Muhammad sallallahu wasallam. Walaupun nasabnya sedekat apa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berkaitan dengan bapaknya nabi kita siapa Abdullah bin Abdul Muttalib finar di neraka dan itu adalah ucapan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Allah di mana letak bapaknya beliau. Nabi ketika ditanya oleh seorang laki-laki sahabat, yang babaknya mati di zaman jahiliyah bertanya kepada Rasul, "Aina abi? Di mana bapakku?" Kala Rasul menjawab, "Inna baka finnar." Sesungguhnya bapakmu di neraka. Orang itu pun bersedih. Nabi kemudian mengatakan, "Inna abi wa baka finnar." Sesungguhnya bapakku dan bapakmu sama-sama dalam neraka. Kenapa? Karena mereka mati di atas kesyirikan. Mati dalam keadaan musyrik. Bangsa Arab kaum muslimin itu tidak termasuk ashabul fatrah. Manusia yang hidup di zaman kekosongan Rasul, bukan seperti itu. Kalau orang yang hidup di zaman kekosongan Rasul tidak tahu Rasul yang dulu dan tidak menjumpai Rasul yang terakhir, dia mati di zaman itu. Selain bangsa Arab. Maka kelak nanti dia umil kiamah akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan untuk masuk ke dalam api oleh Allah. Sebagian mereka mau dan sebagian mereka menolak. Maka mereka-mereka yang mentati perintah Allah untuk masuk ke dalam api. Allah mengatakan, Haula ibadi, mereka adalah hamba-hambaku. Apabila bertemu dengan Rasulku, dia akan beriman maka masukkanlah dia ke dalam surga. Ada mereka-mereka yang menolak untuk masuk ke dalam api. Mereka adalah hamba-hambaku. Jika lo ketemu dengan Rasulku, dia akan mengingkarinya. Maka diperintahkan masuk dalam neraka. Ini ashabul fatrah. Bangsa Arab disebutkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Syekh Al-Albani mengatakan, bangsa Arab bukan ashabul fatrah. Bangsa Arab mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang Allah sebutkan nama Al-Quran mereka mengenal tauhid rububiyah man khalaqas samawati wal ard siapakah yang menciptakan langit dan bumi wa bil amr siapakah yang mengatur alam semesta siapakah yang ini dan itu mereka menjawab fasayaquluna Allah mereka akan menjawab Allah itu semua yang menciptakan langit dan bumi Allah itu semua yang mengatur segala urusan. Allah yang menghidupkan, dan mematikan. Tapi mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Yang mereka tentang tauhid al-uluhiyah. Mereka tetap menyekutukan Allah dengan Uzza, dengan Lata, dengan Manat, dengan Hubal dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla ini bukti mereka bukan ashabul fatrah. Sehingga orang-orang yang mati di zaman itu mati al jahiliyah, mati al syirkin, mati di atas kesyirikan. Karena itu beliau mengatakan bapakmu yang dulu mati di atas kesyirikan. Demikian pula dengan bapakku yang mati di atas kesyirikan sama-sama finnar. Kata Syekh Femin, mereka-mereka yang mengatakan bapaknya Rasul berada dalam surga dia membantah sabda Nabi Alaihi Wasallam, Membantah ucapan Rasul dan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul adalah pihak yang benar yang menyelisih Rasul salah. Disini kami ya kaum muslimin contoh mengikuti sunnah adalah jalan keselamatan dari penyimpangan. Ketika engkau tidak mengikuti sunnah, maka jatuhlah engkau pada kesesatan. Sekali lagi, as-sunnatu safinatun safitun ah, as-sunnatu safitun Nuh. Sunnah Nabi itu adalah penggambarannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang mengikuti kapalnya Nabi Nuh dipastikan selamat dari banjir yang sangat besar dan siapa yang meninggalkan kapalnya Nabi Nuh dipastikan dia akan tenggelam Demikian pula dengan ajaran Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Siapa yang mengikutinya dengan baik, berpegang teguh dengannya, mencukupkan diri dengan yang disunahkan, dia akan selamat. Bukan dari banjir, tetapi dari tibudaya daya syafal. Dia akan selamat dari adab Allah. Dia akan selamat dari adab ketika di dunia dan adab ketika di akhirat kelak. Namun siapa yang meninggalkan sunnah Nabi, dipastikan dia akan menyimpang. Dia akan menyelisihi. Dia akan jatuh pada tipu daya syaitan. Yang tadi kami sampaikan, hulu berlebihan atau kepada kemaksiatan. Siapa yang meninggalkan ajaran Nabi dipastikan dia akan binasa. Maka al-i'tisamu bisunatina najatun. Al-Imam zuhri mengatakan berpegang teguh dengan sunnah Nabi adalah jalan keselamatan bagi kita. Keselamatan dari dua keburukan-keburukan di dunia dan keselamatan dari azab kelak nanti di akhirat. Maka dengan itu marilah kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dengan sebaik-baiknya. Telah datang waktu azan maghrib Bitung ya, panggil ya? Itu sudah masuk waktunya, maka kita salat maghrib kemudian insya Allah pada salat maghrib kita lanjutkan pembahasan sunnah adalah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.